Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang mad far'i. Dan mad far'i yang kita bahas kali ini adalah mad far'i yang disebabkan karena sukun. Dan sukun ada dua, ada sukun arid dan ada sukun asli. Sukun arid adalah sukun yang muncul atau terjadi karena wakaf. Artinya awalnya huruf yang dibaca itu bukan sukun tetapi berharokat. Ya, apakah fathah atau kasrah atau dhammah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mad far'i disebabkan karena sukun arid yang pertama yakni mad arid li sukun. Dan pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang mad far'i yang disebabkan karena sukun arid dari jenis yang kedua yakni yang disebut dengan madlin sebagaimana yang di tulis di halaman ke-71. Madlin terjadi apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun. Setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Panjangnya bisa dua, bisa empat, bisa enam. Panjangnya sama seperti mad arid lisukun. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Li fi Quraisy. Perhatikan kalimat Quraisy ya. Itu ada ya sukun sebelumnya fathah. Ya, kemudian setelah ya sukun adalah huruf shin yang berharokat kasrah atau tanwin kasrah. Ya. Huruf shin asalnya tidak sukun, tetapi kita sukunkan karena kita berhenti. Dan itulah disebut dengan madlin. Ya. Dan boleh disebut dengan madlin arid lisukun. Contoh yang lain إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ya yeah. والصيف lihat di situ juga mad lin فليعبدوا رب هذا البيت lihat al bait itu juga mad lin الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف خوف وَسُكُونٍ sebelumnya fathah kemudian fa ya yang berharokat e, kasroh tanwin disukunkan karena wakaf ya dan panjangnya bisa dua atau empat atau enam inilah yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.